Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kita masih berada pada penyebutan hadis-hadis palsu, hadis-hadis palsu. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan ucapan sebagian orang-orang awam yang jauh dari ilmu, eh, palsu-palsu yang penting hadis Paham ya? Itu hati-hati ya. Palsu-palsu yang penting hadis atau dhaif pun yang penting hadis. Nah, yang penting kan hadis, Pak. Bukan gitu. Yang penting hadisnya sahih enggak itu loh. Paham ya? Kalau cuma gitu kan rusak nanti. Nah, barakallahu fikum berbondong-bondong bawa bekal belajar kemana? Ke Cina. Karena apa? Karena kena virus hadis palsu tadi. Utlubul ilma walau Cina, Carilah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Nyari apa di sana? Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Salisan yang ketiga. Kemarin sudah ya, ketika ini ya. Sudah belum? Belum ya? Al-mutazallifuna ila al-'amah bi dzikril gharaib targhiban aw tarhiban aw iltimasan limal aw jah. Ini biasanya orang-orang yang biar terkenal. Al-mutazallifun, al-mutazallifun yaitu orang-orang yang suka menjilat. Nah, menjilat kepada nah barakallahu atau senang, bangga terhadap apa? Naam ketenaran. Paham ya? Di hadapan orang umum, di hadapan manusia yang umum, di hadapan manusia itu dia ingin apa? Ingin menjadi terkenal. Tapi dengan cara apa? Menyebutkan na'am barakallahu fikum hadis-hadis yang janggal atau hadis-hadis yang jarang didengar. Tujuannya targhib, targhib memberikan dorongan. Targhib itu memberikan apa? Orang agar takut terhadap terhadap apa? terhadap adab Allah atau yang semisalnya. Nah, atau tujuan yang lain apa? Iltimasan mal, untuk nyari uang. Paham ya? Intinya dapat uang dia itu. Enggak pandang itu hadis palsu atau hadis dhaif ataupun penting dapat uang. Nah, kalau fikum, mengumpulkan banyak manusia, menjilat manusia, kemudian ketika orang berkumpul yang menyebutkan qala haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Ha? Dalam keadaan dia bawa apa? Bawa terong di situ. Tahu terong ya? Terong itu buah atau sayur? Buah terong atau sayur terong? Hah? Buah terong. Buah terong atau sayur terong? Sayur, bukan buah. <laughs> Nah, kalau fikum. Yang jelas ada hadis palsu mengenai terang tersebut. Eh, dia sampaikan kepada segenap orang yang ngumpul tadi itu. Bahwasanya apa? Karena hadisnya lafaz Arabnya terlupakan cuman intinya semakna disebutkan sana itu barakallahu fikum. Jadi para pedagang itu mereka sering menggunakan hadis palsu saat itu ya untuk melariskan dagangannya gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Jadi eh, istaru badinjan semakna itu ya. Belilah kalian badinjan, badinjan terong. Karena sesungguhnya terong tersebut sudah diberikan rekomendasi oleh sekian para nabi. Wah, orang tertarik akhirnya beli teror. Nah, apa tujuannya itu? Tujuan mal, harta. Nah, malsu kan berani dia. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Allah mustahil. Auzah atau tujuannya atau apa? Untuk jah, apa jah? Mencari kedudukan. Biar dia punya kedudukan di hadapan pemimpin, berani berbohong. Seperti kemarin hampir mirip ya. Ya, kemarin ada kisahnya siapa? Kisahnya Khiyas bin Ibrahim yang masuk kepada apa? Pemimpin Al-Mahdi. Nah, barakallahu fiikum, Khalifah Al-Mahdi membawa apa? Merpati. Ya, tidak ada perlombaan yang eh, yang bisa mendapatkan imbalan, hadiah kecuali empat eh, kecuali apa kecuali empat sebutkan yaitu memanah, pacuan kuda, eh, balapan onta, kemudian main burung merpati. Wah. Akhirnya apa? Nah, barakallahu tujuannya apa tujuannya? Tujuannya untuk apa? Untuk intinya apa? Itu biar dapat apa? mungkin dapat kedudukan di depan pemimpin tersebut, dapat nama atau semisalnya. Nah, barakallahu fikum akhirnya apa? Ternyata Imam Mahdi ini, Khalifah Al-Mahdi ini, dia ternyata tahu masalah hadis. Tahu kalau hadis itu palsu gitu loh. Akhirnya udah, kasih aja dia yang yang dia mau. Kan yang dia mau uang, kasih uang sudah pergi. Merpatinya sembelih. Merpatinya sembelih. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Misal, nah barakallahu fikum Al-Qassas atau Al-Qisas Misal al-qisas atau al-qassas. Al-qassas atau al-qisas? Qissas. Eh? Bukan al-qasas itu kan? Atau qisas? Qissas sama dari? qasin ya. Nah, eh? Qasin. atau qasin? Ya? Eh? Karena dari qasaya enam Nam ya qusun am barakallahu fikum di kusas itu jamaknya. Jadi para tukang bikin kisah. Ya, para orang yang suka bikin tungeng, bikin kisah. Naam, alladzina yatakallamuna fil masajid wal mustama'at bima yusiru ad-dahsh min gharaib. Dasha atau dusyah? Nah, barakallahu fikum ad-dahsyati atau dahsyata min min gharaiba. Artinya apa? Artinya Contohnya seperti Al-Qusas, itu tukang bikin kisah, tukang dongeng, tukang cerita yang mereka berbicara di masjid-masjid, eh, di masyarakat-masyarakat dengan apa? Dengan kisah yang membuat orang itu takut. Membuat orang itu gelisah, membuat orang itu mungkin merasa na barakallahu fikum ngeri gitu ya, min gharaib. Karena apa? Karena berupa kisah-kisah yang jarang didengar atau yang semisalnya. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum kita tutup yang terakhir ini kisahnya Nah barakallahu fikum. Imam Ahmad naqala atau nukila an Imam Ahmad bin Hambal wa Yahya bin Ma'in telah nukilkan kisah dari Imam Ahmad bin Hambal dan juga Imam Yahya bin Ma'in kedua-duanya termasuk muhaddis ya enam imam yang masyhur annahuma shalaya fi Masjid Ar-Rasafah Nah, suatu ketika beliau sholat di Masjid Ar-Rasafah, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Faqama Qasim Faqama qasun Yakusu kemudian tiba-tiba berdiri. Eh, tukang apa tukang kisah tadi tukang dongeng berdiri dia. Mengkisahkan faqala haddatsana Ahmad bin Hambal. Jadi tukang kisah ini enggak tahu ternyata Ahmad Imam Ahmad di situ gitu loh. Yahya bin Ma'in juga di situ juga, tapi dia mau intinya apa bergaya gitu, mau bergaya, tapi bohong nanti ya. Hadisnya itu enggak benar itu loh. Kita lihat. Haddatsana Ahmad bin Hambal wa Yahya bin Ma'in. Eh, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in dalam keadaan tadi itu tukang bikin kisah tadi itu, tukang dongeng tadi itu enggak tahu kalau ternyata di situ juga ada Imam Ahmad dan juga Yahya bin Ma'in. Summa saqa dan ilan Nabi. Kemudian orang tadi, tukang bikin kisah tadi menyebutkan saqatu ya, menyebutkan sanad sampai kepada Rasulullah SAW annahu qal bahwa Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah khalaqallahu min kulli kalimatin khairan min qaruhu min dhahabin wa risuhu min marjanin. Mingkor atau mangkor? Mingkor ya. Mingkor itu apa? Paruh ya? Atau cakarnya? Apa mingkor? Paruh atau cakar? Nah, Hmm? Cakar berarti paruhnya kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi artinya barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah niscaya Allah taala akan menciptakan eh, Nam atau menjadikan pada setiap kalimat tersebut Allah taala menciptakan atau menjadikan seekor burung yang paruhnya terbuat dari emas, bulunya terbuat dari marjan semacam nah mutiara itu ya. Ya kan? Luluan marjan semacam mutiara itu ya. Nah barakallahu fikum. Nah, wadakro kisah qisatan Akhirnya orang tadi menyebutkan kisah yang panjang. Falamma faragha min qismin qasasihi, kemudian ketika sudah selesai tentang kisah-kisahnya tadi sudah selesai, Wa akhadhal atayat, kemudian dia sudah mengambil apa? upah tadi. Kan dia menyebut kisah itu nyari upah juga. Nah, nyari bayaran lah istilahnya gitu. Asyara ilahi Yahya biyadih. Kemudian Yahya bin Ma'in mengisyaratkan dengan tangan dengan tangannya. Wa akbala mutawahhiman linawalin. Kemudian dia pura-pura enggak tahu. Maksudnya orang tadi itu pura-pura enggak tahu. Faqala lahu Yahya Kemudian Yahya bin Ma'in mengatakan, "Man haddatsaka bihadzal hadis?" Siapa yang menceritakan kepada kamu hadis ini? Qala Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Jadi orang yang tukang kisah tadi enggak tahu yang nanya itu ternyata Yahya bin Ma'in. Tahu ya? Siapa yang mengkisahkan atau siapa yang menceritakan kepada kamu hadis ini? Kata orang tadi, yang menceritakan kepadaku adalah Ahmad bin Hanbal Yahya bin Ma'in. Padahal yang, yang, yang nanya itu juga Yahya bin Ma'in itu loh. Faqala ana Yahya bin Ma'in wa hadha Ahmad bin Hanbal. Engkau pergok langsung ini ya. Aku Yahya bin Ma'in dan ini Ahmad bin Hanbal. Mas mi'na bi qat min fi hadis Rasulullah saw. Aku enggak pernah mendengar sama sekali Eh, di dalam hadis Rasulullah SAW seperti ini nggak pernah mendengar sama sekali. Fakalal al Kemudian tukang kisah tadi itu, eh, tukang cerita tadi itu berkata, "Lam azal asma' ana Yahya bin Ma'in ahmak ma tahaqqaqat hadza illa nah, barakallahu fikum hadis sah. ma tahaqqaqta atau ma tahaqqaqat." Nah, barakallahu fikum ma tahaqqaqtu hadza illa hadis sah. Ka'anna laisa fiha Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal. Naam barakallahu fikum ghairukuma. Jadi dia itu atau ghairukuma. Jadi dia ini ngeyel, sudah kepergok ngeyel dia. Dia ngomong eh, tukang kisah dia ngomong, "Aku sampai saat ini nah barakallahu terus masih mendengar." Enggak eh, mendengar kalau ternyata Yahya, bin Ma'in itu Ahmad. Ahmad itu apa? Pandir. Eh? Pandir. Bodoh. Ya, Ahmad itu bodoh. Tolol itu selanjutnya ya Nah, barakallahu fikum dan aku enggak percaya sampai sampai saat ini. Nah, sampai saat ini enggak percaya gaya orang tadi ya. Nah, em emangnya enggak ada selain Yahya bin Ma'in dan juga Ahmad bin Hambal selain kalian berdua. Maksudnya itu dia tuh mengayal mau mempertahankan kebohongannya tadi itu. Kedustaan palsu hadisnya tadi ya. Dia mengatakan memangnya enggak ada yang namanya Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hambal selain kalian berdua. Wah, Ustaz. Kepergok kemudian setelahnya kepergok kemudian apa enggak ada jawaban lain dia ngomong kayak gitu. Emangnya yang namanya Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal itu teman kalian berdua. Seakan-akan gitu. Nah. Laqad katabtu an sab'at enam an sab'at ashar Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in dan sungguh aku telah menulis eh, dari 17 Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in fa wada'a na barakallahu fikum fa wada'a Ahmadu kummahu ala wajhihi wa qala kemudian Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala meletakkan lengannya kepada wajahnya. Mungkin begini ya. Tutup begini ya. Atau gimana? Ya istilahnya nah barakallahu fiik malu, malu, istilahnya malu lah, enggak mau melihat orang itu. Nah, maqala da'hu. Ya, da'hu yakum, biarkan dia berdiri. Biarkan dia berdiri. Faqama kal mustahzi' bihima. Dia berdiri pun masih bergaya. Berdiri seakan-akan mengejek mereka berdua. Bayangkan itu. Waqad dzakarna hadzal qissah nabi bi tamrid dan sungguh kami telah menyebutkan kisah ini dengan bentuk tamrid. Tamrid itu apa? sana ya. Gitu. Eh? Kalau sana apa? Jazm. Ayo na'am barakallahu fikum. Ayo na'am. Waqad dzakarna atau waqad dzakarna hadhil qissah bi sighati tamrid. Tamrid itu berarti seperti na'am ruwiya atau na'am barakallahu fikum atau yang satunya apa itu? Nam yurwa atau yang semisalnya itu tamrid. Jadi enggak enggak terang-terangan penyebutannya. Tapi kalau jazm itu sami itu atau yang semisalnya itu ya. Nah, li'anna fi sanadiha Ibrahim bin Abdul Wahid. Karena di dalam sanadnya terkandung seorang perawi yang namanya Ibrahim bin Abdul Wahid qala anhu Al-Imam Madhabi, Imam Madhabi berkata tentangnya la adri man huwa Aku enggak tahu siapa orang ini. Ata bi hikayatin munkarah. Dia mendatangkan kisah-kisah yang mungkar. Nah, wa dzakara kisah kemudian dia menyebutkan kisahnya. Lakin qad masala biha jama'atun minhum Ibnu Abban wa Ibnu Jauzi wal Qurtubi bi tafsirih. Akan tapi nam sebagian jamaah atau sekelompok nam barakallahu fikum nam imam menyebutkan atau memberikan contoh di antara mereka Ibnu Hibban, Ibnu Jauzi wal Qurtubi ada itu. Hah? Cetak Mesir ya? Cetak Saudi ini ada. Nah barakallahu fikum kita baca dikit aja ya. Nah barakallahu fikum akan tapi sebagian jamaah itu dari kalangan para imam Ibnu Hibban, Ibnu Jauzi, Ibnu Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya nah barakallahu fikum kisah tersebut. Wa Syekh Ahmad Muhammad Syakir fi kitab al baith Al-Hasis fi Syarh Ikhtisar Ulumul hadis juga menyebutkan dalam halaman yang tertera pada kitab ana ini. Wa fil qalb min iqrar imam Ahmad Nabi Ibnu Ma'in Al-Qas hatta intaha ma fi intinya barakallahu fikum, di situ ada sesuatu keterbalikan, yaitu seakan-akan apa seakan-akan nah barakallahu fikum, Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in mengakui apa mengakui tukang bikin kisah tersebut sampai akhir apa yang diceritakan di situ. Nah, itu yang disebutkan termasuk kisahnya adalah apa? Kisah eh, seorang pemalsu hadis tapi dia mengatasnamakan ulama hadis yang terpercaya Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in atau semisalnya tapi kepergok dalam keadaan dia enggak tahu yang mergoi ternyata Nah, barakallahu fikum Imam Ahmad langsung dan juga Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala. Nah, Yang keempat ada hasil punya tuh? Ada. Ya barakallahu fikum yang keempat dan yang kelima insyaallah pada pertemuan yang akan datang masih penyebutan mengenai hadis-hadis palsu yang disebutkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nasallahu alaihi wasallam afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi alamin.